Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali wa ajmain. Farun yu'khadhu asyak asna al-wudu. Ya'khudhu. Ya'khudhu asyak wa asna al-wudu. I'abin aw adadin bil yakin wujuban fil wajib wa naddan fil mandub walau fil ma'il mauquf. Amma syaku ba'dal faraghi lam yu'athir. Wa tayammunun ay tak di yamin ala yasar fil yadain wa rijlain wa linahwi aqta jami aqta aqta wa linahwi aqta fi jami aqta wudu'ihi wa dzalika li an sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbul tayammun fi tatahurihi wa sya'ni kullihi ay mimma huwa min babi takrim ka iktihalin wa lubsi nahwi gamisin wa na'lin wa taklimi rin wa halkin wa halkin nahwi ra'sin wa akhdin wa iqta'in wa siwakin wa tahlil wa yukrahu tarkuhu wa yusanu atayasuru fi diddihi wa huwa makana min babil iha wal adha kal istinja'i wa imtihatin wa khalq wa khal'i libasin wa na'lin wa yusanu al bida'atu bi ghusli a'la wajhi wa atrafi yadahi wa rijlahi wa in sabba alaihi wa ji bikai bikafahi ma'an wa wat uma yaqtarifu minhu an yaminihi wa ma yasubbu minhu an yasarihi wa wa'un baina af'ali wudu salim bi an yasra'a fi tadhiri kulli udwin qabla jawafi ma qablahu wa dhalika lil ittiba' wa khurujan min khilafi man aujabahu wa yajibu bisalisin wa ta'ahudu akibin wa mukin maukin wa maukin wa huwa taraful ain alladhi yalil anfa wa li hadhin wa huwa atrafu al akhar atai saqaihima wa mahalu nabi ta'ahuduhima idza lam yakun ma ramasun yamna'u wusulul ma ilal mahalihi wa illa fa atahuduhuma wajibun kama fil majmu' wala yusanu wasul batinil ain Bal qalu ba'duhum yukrahu Bal qala ba'duhum yukrahu lidarari Wa innama yaksilu idza tanajjasa li ghalazi amri najasa Bismillahirrahmanirrahim. Ta'lim al-ifadari wal mudzakkar wa tadhkir. Far'un ya'khudhu syaku athna al-wudu'i fisti'abin au adadin bil yakin wujuban fil wajib wa nadban fil mandub walau fil ma'il mauquf ya'khudhu syak orang yang ragu asna al wudu di tengah-tengah wudu fisti'abin di dalam meratakan basuhan au adadin atau ragu dalam jumlah bilangan membasuh bil yakin maka harus mengambil dengan yang yakin. Pertama di sini ya khudus syak. Syak yang dimaksud di dalam bab-bab fikih apa yang dimaksud? Syekh Ali Sibromalisi sebagaimana disebutkan dalam Tuhfa oleh Ibn Hajar yang dimaksud dengan syak fi mutlaqi abwabil fikih huwa mutlakut tarodud. Yang dimaksud dengan syak, Syekh Ali Sibromalisi dalam Tuhfa mengatakan mutlakut tarodud. Dengan mutlak tarodud ada keraguan, itu dinamakan syak. Kemudian di sini asyak asna al wudu, syak di tengah-tengah wudu. Nanti ada pembahasan bagaimana kalau syak setelah daripada wudu Falayu yu'athir nanti ada. Pertama di sini ragu fisti abin di dalam meratakan basuhan daripada anggota wudhu. Apakah saya telah menyempurnakan semua basuhan atau tidak? Maka di sini mengambil yang lebih ahwat, yang lebih hati-hati, yaitu al-akol. Mengambil yang lebih sedikit. Kalau pembahasan misalnya ragu dalam membasuh sebagian anggota badan atau semuanya telah disebutkan di sini dalam bab tertib, tidak perlu diulangi. Jadi di sini fayak hudubil akal ihtiyatan wayak tibithalisa. Berarti mengambil yang lebih sedikit kemudian meneruskan yang ketiga. Artinya kalau dia ragu saya ini membasuh kedua kali atau ketiga kali, maka mengambil yang kedua kali fayak tibithalisa, kemudian dia membasuh untuk yang ketiga kalinya. Ini pendapat yang muktamad. Adapun mugabil daripada muktamad pendapat yang do'if, di mana disebutkan oleh Syarhul Minhaj oleh Syekh Jalal Al-Mahalli bahwasannya khudu bil aktsar. Pendapat yang doif mengambil yang lebih banyak yaitu mengambil yang tiga. Alasannya alasannya mengambil tiga karena kalau menambah lagi dia takut bid'ah. Dijawab di sini oleh ulama, kita ini mengambil yang lebih yang lebih sedikit. Kenapa? li'anna tarkas sunan ahwan min irtika bil bid'ah karena mengerjakan eh, karena meninggalkan sunnah-sunnah itu lebih hina atau lebih rendah daripada mengerjakan bid'ah. Kenapa? Kalau sunnah sudah meninggalkan babar pisan, nggak ada yang dikerjakan sama sekali. Kalau bid'ah masih ada yang dikerjakan tapi lebih Sama-sama jeleknya tapi lebih jelek daripada tarkus sunan kata Ibn Hajar dalam Tuhfa. Mengapa kita tidak mengatakan bid'ah? kita mengatakan itu bid'ah idza tayaqqanna annaha thalitha. Kalau kita yakin itu basuhan adalah ketiga, baru kita tambah satu kali. Ini baru yang dikatakan oleh kita bid'ah. Kenapa? Karena kita yakin. Semenjak kita tidak yakin, maka kita mengambil yang lebih sedikit yaitu yang apa? Dua. Fisti'abin au adadin. <coughs> Mengambil di sini bil yakin dengan yang yakin. Tadi itu al agol. Karena kalau yang ketiga masih ragu belum. Yang kedua kita yakin. Kenapa? Ragu dua atau tiga. Yang dua pasti yakin. Yang ketiga belum. Wujuban fil wajib. Wana deban fil mandub. Wujuban hukumnya di sini wajib jika perbuatan tersebut adalah wajib. Mengambil yang lebih agol, yang lebih sedikit, itu hukumnya wajib jika dalam perbuatan yang wajib. Apa contoh perbuatan daripada yang wajib? Kama idasaka fil ghaslatil ula. Sebagaimana seseorang ragu di dalam basuhan yang pertama. Ini basuhan pertama sudah saya basuh apa belum? Nah, berarti di sini wajib hukumnya mengambil yang agal yang lebih sedikit. Kemudian kalau apa namanya uh, Imam Romli dalam Nihaya dan Syekh Khatib Asyarbini dalam Mughni, beliau mencontohkan al-wujuban fil wajib lihtilati balalihi. Karena ada keraguan bercampur basah karena wudhu dan basah karena selain wudhu. Sebelum wudhu kita disunahkan untuk membasuh daripada kedua tangan. Jelas sudah basah daripada kedua telapak tangan kita. Oleh karenanya Imam Romli, Al-Jamal Ar-Romli dan Syekh Khatib Asyarbini dalam kitabnya mereka memberikan contoh ragu dalam yang wajib contohnya lihtilati balalihi karena bercampurnya basahnya air wudhu dengan air bukan karena wudhu. Walau wanadban fil mandub dan juga hukumnya sunnah jika itu adalah perbuatan sunnah sangat jelas contohnya idza syaka fil ghaslati thaniya awi thalitha. Seperti seseorang ragu ini basuhan kedua atau basuhan ketiga, maka mengambil yang akal ini hukumnya sunnah yaitu mengambil yang kedua. Walau fil ma'il mauquf. Di sini kita mengambil yang akal yang paling sedikit walaupun air yang kita gunakan adalah ma'il mauquf, air yang mau air yang mauquf. Kenapa di sini? Karena ketika kita ragu ketika kita ragu berarti kita masih belum ada keyakinan diperbolehkan kita menggunakan air yang maukuf. Diharamkan menggunakan air maukuf itu lebih idatayakonna tayakonna kalau kita sudah yakin bahwasannya basuhan itu sudah sudah ketiga ketiga kalinya. <coughs> Ini walau filma il maukuf goya fil akhir bil yakin. Ini sudah goya Walau filma il maukuf walaupun itu air air yang mauquf. Wa amma syak ba'dal farak fala yu'athir. Pernah Al-Habib Abdullah bin Alwi haddad dengan Habib Hasan anaknya ketika berangkat ke Inat diundang oleh seseorang di tengah di tengah jalan ada air ada air yang telah disiapkan. Habib Al-Haddad wuduk dari situ. Anaknya enggak mau kenapa? Karena ini air musabbal katanya. Akhirnya tayamum dengan rombongannya. Habib Abdul Haddad dengan beberapa orang wudhu. Setelah sampai di Inat, katanya orang yang menyiapkan air, itu air saya siapkan bukan untuk minum tapi untuk wudhu. Akhirnya Imam Haddad mengatakan kepada anaknya, kamu sekarang harus kodok sholat karena waktu itu kamu sholat ada air katanya. Amma syak ba'dal Farok Fala'yu athir. Adapun ragu ba'dal Farok setelah selesai daripada wudhu Fala'yu athir tidak mempengaruhi keabsahan daripada wudhu itu sendiri walau kana syakfil nia alal auja walaupun syak itu dalam niat sebagaimana yang telah berlalu di sini <clears throat> wa tayamunun dan sunnah-sunnah wudhu yang selanjutnya adalah tayamun tayamun di sini yang dimaksud takdimu yaminin ala yasarin fil yadaini warrijlaini walinahwi aktoa fi jami'i a'dha'i wudu'ihi. Tayamun di sini adalah mendahulukan daripada anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Yang bisa didahulukan seperti ini hanyalah dua, yaitu kedua tangan dan kaki. Amma ghairuhuma, adapun selain tangan dan kaki, Voitohir daf'atan wahida. Cara mensucikannya bersamaan. Kalkafen seperti kedua telapak tangan. Wal khaden kedua pipi. Wal uzunen dan kedua telinga. Sekarang pembahasannya. Khaden. Khaden disunahkan untuk dibasuh secara bersamaan. Sekarang bagaimana kalau khaden ini kita basuh menurut tayamun? Kita dahulukan pipi yang kanan kita usap, kemudian setelah itu baru kita mengusap pipi yang kiri. Disebutkan oleh Al-Imam Syubari, di sini ada ihtimal, ada kemungkinan, ada kemungkinan-kemungkinan. Namun pendapat yang kuat, pendapat yang kuat daripada ulama, jika misalnya kita ini mendahulukan pipi kanan daripada pipi kiri, Pendapat yang muktamad adalah la yukra, tidak dimakruhkan. Sebagaimana disebutkan dalam i'ab, Imam Syubari juga dalam Syarh Raud dan juga Ibn Qasim mengatakan mala ilahil jamalur romli Imam Imam romli condong kepada ini la yukra. Adapun Syekh Marhumi beliau mengatakan makruh mendahulukan daripada pipi yang kanan daripada yang kiri. Tapi yang muktamad la yukrahu tidak dimakruhkan. Kemudian juga disebutkan di sini masalah membasuh kedua telapak tangan disunahkan secara bersamaan. Namun bagi orang yang salim yang tidak ada udur sulit bagi dia untuk membasuh secara bersamaan. Contohnya jika dia wuduk dari ceret misalnya, ini tidak bisa dibasuh secara bersamaan kedua telapak tangan. Fayat tajihu kata Ibn Qasim disebutkan dalam Syarhul Bahja Fayat takdimul yumna. Tetap di sini mendahulukan kanan walaupun sebenarnya kesunahannya dibasuh secara bersamaan itu kafen. Kecuali kata ulama bagi orang yang ada udur. Kalau bagi orang yang tidak yang ada udur nggak masalah. Takdimu yaminin ala yasarin fil yadaini. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri fil ini di dalam membasuh kedua tangan. Di sini membasuh kedua tangan ini didahulukan yang kanan, ini yang mustahak yang lebih afdol. Kenapa? Wa in sahula ghusluhu mama'an. Walaupun kata Syekh Zakaria al Ansori kita ini bisa membasuh kedua tangan bersamaan. Contohnya idza fil bahar. Seperti kita misalnya di laut, seperti kita di laut, itu mungkin bagi kita untuk membasuh kedua tangan bersamaan tetap Syekh Zakaria Al-Ansari seperti yang disebutkan oleh Imam Syarwani dalam kitabnya tetap sunnah mendahulukan yang kanan diperkirakan seperti wuduk dari air hujan tetap secara dohir seakan-akan dibasuh secara bersamaan tapi kita usahakan bagaimana caranya seakan-akan yang kanan terbasuh lebih dahulu warijlen dan juga membasuh daripada kedua kaki membasuh kedua kedua kaki. Membasuh kedua kaki di sini, yang masuk di sini juga adalah mashul khufain. Bagi orang yang mashul khufain, ketika dia berwudu tetap disunahkan seperti dalam syarah Bahfadhol Manhajul Qawim Ibn Hajar, tetap disunahkan mengusap daripada yang kanan lebih dahulu daripada yang kiri. Akan tetapi Imam Romli mengatakan kalau mashul khufain yusannu mashumamaan, Sunnah mengusap kedua-duanya secara bersamaan walinahwi aktoa fi jami a'dha'i wudu'i. Di sini ada yang dibuang takdirnya wataya munun fil yadaini warijlain li ghairi nahwi aktoa walinahwi akto. Sunnah tayamun, sunnah mendahulukan daripada yang kanan, baik bagi orang yang lengkap tangannya ataupun bagi orang yang tangannya terpotong fi jami'i a'dha'i wudu'ihi dalam semua wudunya. Ini mutlak Ibn Hajar dalam Tufa mengatakan ini mutlak mendahulukan daripada yang kanan. Akto. Akto di sini beberapa macam gambarannya. Ibn Basri menggambarkan akto itu bisa maglulul liat. Bukan orang yang terpotong tangannya, tapi sedang terbelenggu daripada tangannya. Yang kedua, Ibn Basri mencontohkan akto itu makhlukun bidunia. Orang yang diciptakan oleh Allah tanpa tangan kanannya. Fi jam'i a'dha'i wudhu'ihi. Kenapa? Wa dzalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu tayammuna fi tatahhurihi wa sya'ni kullihi ay mimma huwa min babit takrim. Dikarenakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang mendahulukan daripada yang kanan di dalam urusan bersuci dan di dalam semua urusannya tadi tadi disebutkan fi jami' a'dhahi dalam semua anggota badannya intawaddo'a binafsihi kamah wadhahir dalam tuhfa. Itu jika dia wudhu sendiri, dohir itu sudah makruh dalam dalam tuhfa. Akan tetapi ini hak koyitnya dikoyiti oleh Sarwani hada idalam yakun bil ghamas fi mayadhar. Ini bagi orang yang tidak menyelam kalau menyelam sulit kelihatannya tapi diperkirakan. Kemudian di sini kenapa ada koyit di sini yusanulahu tayamun mutlak Ibn Hajar. Ibn Hajar sunnah mutlak dalam tuhfa mendahulukan tangan kanan. Lita aduril ma'iyya al-matluba asolatan finahwil yaden. Wala adar ilahina idin ay al-ghomas kama Ibn Basri. Karena kalau misalnya membasuh secara bersamaan tangan kanan itu sulit biasanya. Yang bisa itu satu dulu baru yang satunya. Oleh karenanya didahulukan yang kanan daripada yang kiri. Dan ini sulit dilakukan jika kita itu ketika menyelam. Itu sulit kata Ibn Basri. Hmm. Ini juga dikarenakan sabit ada hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi itu jika memulai sesuatu baik dalam urusan bersuci dan semua urusan-urusan yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendahulukan yang kanan sebagaimana diriwayatkan oleh Khuzai ibnu Khuzaimah dan ibnu Hibban idha tawaddotum fabda'u bimaya minikum. jika kalian mau berwudu, maka mulailah dengan anggota yang kanan kata baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Min babi takrim min babi takrim ay ma yutlabu tayamun minal umur allati laisa fiha ihana bal fiha syarafun wa takrima. Min babi takrim ini artinya dalam semua urusan yang mulia, yang tidak remeh, yang tidak diri, direndahkan. Ini disunahkan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Hmm. Untuk itu Syarwani di dalam hasiat Tuhfa beliau memberikan tobit, kullu ma fihi takrim yukrahu fihi takdimul yasar wal ma'iyah. Segala sesuatu yang mulia, segala sesuatu yang dimuliakan, dimakruhkan mendahulukan yang kiri atau dilakukan secara bersamaan. Jadi tetap disunahkan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Contohnya kakti halin seperti pakai celak. Didahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang muktamad tiga di sini, yang di sini tiga. Ada sebagian mengatakan ini tiga, ini dua, jadinya witir. Cuma yang utama tetap kanan tiga, yang kiri tiga. Walub sinahwi gomisin dan memakai gomis misalnya dimasukkan yang kanan dulu wanaklin pakai sandal watakli midufrin dan motong kuku wahal kinah wiroksin halak cukur wa akhdin memberikan kepada orang lain, wa ata'in wa akhdin mengambil wa ata'in dan memberikan, wa siwakin bersiwak, wa takhlilin dan menyela-nyelai. Ini semuanya disunahkan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Wa yukrahu tarkuhu dan dimakruhkan tarkuhu meninggalkan daripada tayamun dalam hal-hal yang di dalamnya ada syaraf dan di dalamnya ada takrim. Wayusanu tayasur fididdihi dan disunahkan mendahulukan yang kiri fididdihi diddihi ai fi diddid tayamun atau takrim. Disunahkan di sini selain takrim adalah mendahulukan daripada yang kiri fididdihi diddihi ai diddu min bagi takrim. wahua makana min babil ihana wal adha wal istinja. Di sini Dobit daripada mendahulukan yang kiri Jika sesuatu tersebut masuk dalam bab ihana Sesuatu yang remeh Atau sesuatu yang hina wal ada dan kotoran Contohnya kastinjain seperti istinja Wamtiha, Wamtihotin Membuang daripada Apa namanya? Ingus Wakal ilibasin Membuka baju wanaklin dan juga membuka sandal ini disunahkan untuk mendahulukan yang kiri daripada mendahulukan yang kanan. Kemudian ada permasalahan, misal ada sebuah masjid, ada sebuah masjid tiba-tiba dirubah fungsinya dijadikan tempat pajak atau tempat sesuatu yang ihana. Kalau kita masuk di situ bagaimana? Nah, dikatakan oleh ulama, kalau kita masuk ke tempat situ tetap kita masuk menggunakan yang kanan dulu. Kenapa? Karena di sini syarofnya zatia. Karena masjid di sini hurmanya, kemuliaannya itu zatia. Sedangkan itu adalah arid. Istighdarnya di sini arid. Istighdar karena dirubah masjid itu menjadi tempat pajak, ini istighdarnya arid. Adapun masjid hurma tahu kata ulama. Yang tersisa pembahasan misalnya ada suatu tempat. Ada suatu tempat kita nggak tahu ini tempat mulia atau tempat ihana. Ini fihi takrim atau fihil ihana. Kita nggak tahu misalnya. Contohnya kita misalnya dari tempat yang yang dani, yang rendah, kita mau masuk ke tempat yang kita nggak tahu. Ini mulia apa enggak? Apa yang didahulukan sekarang? Ibn Qasim dalam Syarhul Bahjah, fayan bagi takdimul yumna. Sepatutnya bagi dia mendahulukan daripada yang kanan. Semisal ini juga kalau misalnya ada kamar mandi di masjid dan kita mau ke kamar mandi harus melewati masjid, tetap di sini walaupun tujuan kita ke kamar mandi tetap masuk menggunakan yang kanan karena hormat hurmatahu ya daripada masjid tersebut. <coughs> Wa yusannul bada'atu ya. Wa yusannul bada'atu ya. Wa yusannul bada'atu bi ghasli a'la wajhihi wa atrafi yadayhi wa rijlaihi wa in sabba alaihi ghairu. Wa yusannu dan disunahkan ini termasuk daripada sunanul wudu cuma tidak dimasukkan di dalam maten oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari wa yusannul bada'atu disunahkan al-bada'atu memulai bi ghasli a'la wajhi dengan membasuh wajahnya yang bagian atas. Kenapa kok disunahkan membasuh yang bagian atas dulu? Syekh Marhumi dalam Syekh Syahrut dalam Rawat mengatakan lin hidaril ma' karena kalau dari atas itu air bisa mengalir ke bawah, jadi lebih gampang. Mendahulukan bagian atas daripada wajahnya. Kemudian nah, kemudian di sini juga wa atrofi yadaihi wa rijlaihi dan juga mendahulukan alasannya bisa dilihat dalam Antolibin karena wajah ashraf anggota badan yang mulia dan tempat sujud dan juga karena itibak kepada Nabi wa atrofi yadaihi wa rijlaihi dan juga mendahulukan ujung daripada kedua tangan warijlahi dan ujung daripada kedua kaki. Wa in sabba alaihi ghairu walaupun orang lain yang mewudukkan kita. Ini adalah pendapat Ibn Hajar yang muktamad. Ini syarah daripada Fathul syarah daripada Fathul Muin murid daripada Ibn Hajar. Oleh karenanya dia yamsi ala toriki syaikhi. Dia mengikuti jalan daripada gurunya. Walaupun orang lain yang mewudukkan tetap sunnah dimulai daripada ujung tangan dan dimulai daripada ujung kaki. Adapun yang lain ditafsil sebagaimana dalam syarh Raudhah. Dalam syarh Raudhah mengatakan kalau wuduk sendiri dimulai daripada ujung jari tangan dan ujung jari kaki. Wa in sabba alaihi kalau orang lain yang mewudukkan maka dimulai daripada mirfak, siku dan dimulai dari mata kaki. Semisal ini juga kata Syekh Al-Ajhuri kalau kita wuduk dari Ma'il Hanafiyah, dari kran. Itu juga dimulai daripada mirfak. Lakin al-mu'tamad fil majmu' akan tetapi yang muktamad dalam majmu' wa dan yang lainnya dalam minha juga anal aula al bada'a bil asabi mutlakon. Orang lain ataupun dia sendiri yang berwuduk tetap disunahkan apa namanya memulai dari ujung jari. Di sini Imam Nawawi bertentangan dalam kitabnya Majmu' dalam Raudhah. Dalam hal berfatwa, Majmu' lebih tinggi daripada Raudhah karena dalam urut-urutan kitab Imam Nawawi yang difatwakan pertama Tahki kedua minhat, ketiga Majmu' baru yang keempat adalah Raudhah. Wa in sabba alaihi ghairuh. Walaupun orang lain yang mewudukkan. Wa akhdul ma'i mengucurkan Mengucurkan air. Kemudian di sini juga Ibn Hajar mengatakan dalam tuhfanya, di sini juga disunahkan air tadi dialirkan ketika di tangan. Dialirkan seperti ini, air yang ada di tangan tadi dan di kaki atau dalam wajah. Walayak yaktafi jaroyanuh bitop kot yang kotik falaya um. Karena kalau dibiarkan air itu mengalir dengan sendirinya, takut air tadi itu terputus dan tidak mengalir, tidak meratakan. Fayakunu dzalika sunnah aidan kata Ibn Hajar dalam Tuhfa. Oleh karenanya mengalirkan air hukumnya sunnah juga, tapi lakin mahalluhu illam yadun umumal ma'lil udwi ini bagi orang yang ada ghalapadud don dalam hatinya kalau air tidak rata, tapi kalau sudah don rata cukup. Oleh karenanya dalam masalah istiab yang pertama tadi cukup ghalapadud don, tidak perlu yakin kata Ibn Hajar. Wa akhdul ma' ilal wajhi bikafaihi ma'an. Kemudian kalau misalnya ingin membasuh wajah itu caranya air tadi diambil dengan kedua telapak tangannya secara bersamaan dicucurkan kepada wajah. Jadi bukan seperti tadi satu persatu tadi. Tadi sudah dibahas hukumnya yang muktamad layukroh kata Imam Syubari. Wawat umayak tarifu minhu an yaminihi wa ma yasubbu minhu an yasarih. Dan juga kalau misalnya kita wudhu itu dari bak yang isinya air atau kita wudhu dari ceret yang ada airnya. Kalau yang dari bak, kalau bisa kita letakkan di sebelah kanan kita lebih amkan dan lebih ashal, lebih gampang. Kalau yang dari ceret misalnya kita ambil sendiri itu lebih baik ditaruh sebelah kiri kata ulama. Lebih enak. Lebih enak, lebih gampang. Dari bak kan begini. Kalau diceret <coughs> begini kaku. Nah. Enak. Wawalaun. Kemudian disunahkan juga dalam wudhu muwala muwala ini bagi orang as bagi orang yang bukan salisil pol orang sehat, nggak ada udur. Maksud daripada muwala bi an yasra afitat hiri kulli udwin qabla jafafi ma qablahu ai artinya membasuh anggota badan yang kedua sebelum yang pertama kering membasuh anggota badan yang kedua sebelum yang pertama kering itu pun ada koyitnya ulama ma'ati dalil hawa wal mizaj ada was zaman wal makan panjang namun apa namanya Syekh Mahali cukup kembali kepada dua itu dalil hawa wal mizaj cukup cuaca udaranya hawanya itu enggak panas enggak dingin normal dan mizaji abdi nafsihi dan ya apa namanya kondisi daripada badan orang itu sendiri tidak panas tidak dingin normal wala <coughs> wadzalika lil ittiba ini ittiba kepada Nabi Muhammad SAW wa khurujan min khilafi man aujabahu dan keluar daripada khilaf ulama yang mengatakan wajib yaitu Imam Malik dan Imam Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur begitu juga qaul indana fil godim nah, wala wala dalam wudhu ini ada tiga gambaran. Yang pertama al-muala baina ajza'il wudhu. Muala antara ajza'il wudhu bagian-bagian wudhu. Contoh misalnya kalau kita membasuh tangan ya kita basuh semua. Bukan kita basuh ini, terus ini nanti lagi sampingnya enggak. Ini al-muala baina ajza'il wudhu. Ada lagi yang dimaksud muala itu muala bainal ghusalati tsalat. Muala antara tiga basuhan. Karena dalam wudhu disunahkan tiga kali. Setelah yang pertama baru kita basuh yang kedua. Setelah yang kedua baru kita basuh yang ketiga. Kemudian wala yang ketiga al muala baina a'dha'il wudu ma'aba'at. Muala antara anggota wudu yang lainnya. Setelah wajah misalnya, kemudian tangan. Ini muala baina a'dha'il wudu. Wa yajibu lisalisin dan wajib muala ini bagi orang yang salisil bol dan juga muftahadho. Syaratnya banyak sampai sembilan sebenarnya panjang sekali. Nah, kemudian <coughs> wajib walak di sini idha kanal waktu wasian. Kalau waktu untuk berwudu, waktunya sholat masih apa? Masih lebar, masih banyak. Wa kanal mutawaddi saliman. Orang yang wudu juga sehat. Amma inda dikil waket, kalau waktunya sudah mepet, fatajibu al muala bila khilaf. Tidak ada apa namanya wajib bagi dia untuk muala bila khilaf benar ulama, tidak ada khilaf antara ulama. Kemudian juga wata'ahudi akibin. Termasuk juga sunnah-sunnah wudhu di sini memperhatikan daripada tumit. Karena Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar maknahu wailun lil ashabil aqab al muqassirin fi ghuslihima. Neraka wel kata Nabi bagi orang yang tidak memperhatikan dalam tumitnya ketika wudu, ketika membasuhnya. Wa maukin dan juga memperhatikan mauk. Mauk itu sebenarnya makun dengan pakai hamzah kemudian diganti dengan dengan waw. Mauk itu toroful en alladhi yalil anaf. Ujung daripada pojokan mata, pojokan mata yang dekat hidung ini. Adapun yang ini walihat wahwa toraful akhor. Bagaimana cara membersihkan? Ini ada bahasa Arab itu ujung sini sama ujung sini lain. <coughs> ya, dari ujung sini namanya al-mok. Ya. Jadi bersihkan. Kalau wudhu basuh wajah, nah, ya, ini juga diperhatikan. Nah. Cara membersihkannya bisa babatai shikoihima. hima Ibarat yang lebih gampang dari ini di Tuhfa, Fatul Alam dan Bijairi ini al yumna bil yumna wal yusra bil yusra. Mata yang kanan dengan tangan yang kanan, mata kiri dengan tangan yang kiri. Oleh karenanya di sini dikatakan wala alla fil ibara qalban. Sebabe mana? Jari telunjuk. Jari telunjuk. Iya. Wa mahallu nadbi ta'ahudihima idalam yakun fi ramas jelas. Di sini kesunahan memperhatikan pojok-pojokan mata ini jika enggak ada romas, jika enggak ada kotoran mata. Semisal kotoran mata di sini seperti celak atau kullu malahu jirim, segala sesuatu yang ada jirimnya, yang ada ainnya, bendanya. Ini juga dihukumi seperti seperti apa namanya? romas. Nah, baru di sini nudiba ta'ahuduma disunahkan untuk membersihkannya. Kenapa? Yamna sulalma ilal mahali. Karena kotoran mata tadi dan yang semisalnya itu mencegah sampainya air kepada tempatnya. Wa illa kalau misalnya misalnya apa namanya memang mencegah fata'ahudu ma wajibun maka memperhatikan pojokan-pojokan mata itu hukumnya wajib sebagaimana dalam majmu' Untuk itu kalau misalnya ada pembahasan celak di sini nggak bisa dihilangkan atau ada sesuatu yang lain nggak bisa dihilangkan illa bidororin kecuali dengan bahaya sedikit mungkin melukai sedikit atau bagaimana nah, kalau misalnya permasalahan seperti ini yu'fa anhu milal kuhul liudrin dimaafkan tapi dengan syarat jika dia memakai celak tadi liudrin karena ada udur berarti yang tidak yang memakai celak bukan yang memakai sesuatu di sini bukan karena udur dibersihkan semaksimal mungkin sampai sebisanya Kamarodin seperti udun marot auli tazyin tazyin juga termasuk udur sini walam yaglib ala dhannihi idroro izalatihi yang penting di sini enggak ada ghalabatud dalam dirinya idror membahayakan daripada dirinya wala yusanu ghaslu batinil ain ada yang soal Tadi disunatkan tayamun. Terus pertanyaannya bagaimana dengan orang yang diuji e, dengan kidal, yang aktif tangan kiri seperti menulis, seperti mengerjakan sesuatu dengan tangan kiri. Tetap mutlak tayamun Ibn Hajar. Mutlak, bahkan yang akto pun yang terputus tangannya tetap mutlak Ibn Hajar mendahulukan yang kanan. Ibn Hajar mutlak dalam masalah ini. Dalam tuhfah. Tadi dijelaskan masalah wala. Misalnya saya membasuh muka. Setelah itu kan urutannya kedua tangan. Misalnya ketika membasuh muka kok ada ada apa itu tiba-tiba ada sesuatu yang uzur itu loh ditinggal gimana ini apa meninggalnya sampai lima menit gimana ini apa langsung meneruskan wujudnya tadi atau mengulangi mengulangi lagi sunnah. Mualah itu sunnah. Misalnya kita membasuh wajah di di Pasuruan, di Surabaya tangan enggak apa-apa. Lebih 5 menit itu, satu jam lebih itu. Sunnah Kalau Imam Malik itu bisa diulangi kalau sekiranya wajahnya itu dalam cuaca yang eh, yang apa yang <coughs> normal tidak sampai kering basuhan wajah tadi itu bisa diteruskan masih tapi kalau sudah kering ya diulangi lagi kalau menurut Imam Malik harus mualah karena Nabi belum pernah katakan e, eh, Nabi belum pernah memisah-misah wudunya. Enggak ada riwayat yang begitu karena itu diwajibkan bagi Imam Malik untuk muala. Itu tayamun itu e, mendahulukan kanan daripada kiri itu karena ada Nabi karena Nabi sama aja buat tayamun fi tarajulihi wa tana'uli wa fi sya'nihi Nabi itu senang mendahulukan kanan, sisiran, mendahulukan kanan dulu. Ah, kemudian pakai sendal, mendahulukan kanan dulu. Nah, tapi kalau di tempat-tempat yang kurang baik, kata tadi itu seperti kamar mandi ya kiri dulu. nah, itu ada aturannya itu. Uh, untuk mendahulukan kanan dulu ini kenapa kok kanan kanan kanan kanan karena tafaul karena berharap untuk menjadi ashabul yamin. Kanan apa? yamin kan. Kalau selalu mendorongkan kanan, kanan, kanan. Ini wah, orang senang kanan ini ashabul yamin, ashabul yamin, ashabul yamin. ya, itu nah, kalau mendorongkan kiri terus jadi ashabul shimal ini nanti ini. Ya. Ya. Fadal, kasih mic ya. Yang ada nanti. Hmm. Uh, kami tadi dijelaskan tentang wudhu dan sholatnya salisil baul. Kami kurang paham tentang cara prakteknya ini. Kemudian yang kedua, bekas minyak semisal kita pijat itu kan ada minyaknya. Apakah itu termasuk kotoran yang wajib dihilangkan waktu wudhu? Terima kasih. Masalah salisil baul, masalah daimul hadas, baca aja sudah syaratnya. Ada sembilan atau delapan. Aneh ya, secara di antaranya ya, secara itu ya. harus ba'da dukhulil waqt. Kenapa? Dia lah, la darurat qoblal waqt. Tidak ada darurat sebelum waktu. Kemudian di antaranya juga harus taksib, harus diikat misalnya, ditutup bagi kalau perempuan misalnya sekarang ini habis tutup kemudian pakai apa namanya pembalut misalnya. Kemudian setelah itu langsung sholat, nggak boleh diakhirkan kecuali untuk maslahat seperti inti darul jamaah ataupun yang lain. Itu garis besarnya. Jadi bersucinya itu harus setelah masuk waktu karena wudhu sahibud darurah la darurah qablal waqt. Jadi kalau untuk sholat duhur <coughs> setelah masuknya waktu duhur. Jadi kalau orang yang sari silbol atau mustahadah wuduknya untuk sholat duhur sebelum waktu duhur nggak bisa, harus wuduk lagi nanti. Nah, setiap kemudian wuduknya setiap waktu. Jadi nggak bisa sholat duhur dan sholat asar dengan satu buduan. Setiap satu fardu satu satu buduan. Kemudian sebelum berwudu harus dibersihkan farajnya, kemudian disumbat. Eh, disumbat dan dibalut, di, dan dibalut. Jadi kalau misalnya eh, istihabah itu disumbat dalamnya. Kemudian dibalut. Kemudian langsung wudu dan langsung sholat nggak boleh ditunda. Langsung habis wudhu nonton TV sebentar. <clears throat> Itu harus dibuka lagi, <clears throat> disumbat lagi, kemudian ditutup lagi, wudhu lagi. Kecuali kalau ditundanya untuk maslahat sholat. Misalnya mau sholat berjamaah, imamnya belum datang. Nunggu, nggak apa-apa. Atau untuk adhan, untuk komat, ya. Pak, ya. Pak Agro surut. Ya? Hah? Syarat. Surat lah, tawil, lah. La. Hmm. Syarat daripada salisil bol atau mustahadu ada delapan. Pertama duhul wakat ma'ruf. Yang Nih, iya, kedua takut. Terangkan terang duhul wakat masuknya duhul waktu. wakat harus setelah masuknya waktu kalau bersuci. Seperti tadi diterangkan. Watakau dumul istinja. Istinja dulu baru wudhu, Tidak boleh wudhu dulu terus istinja kalau kita hmm. boleh. Yang ketiga tahafud bil haswi, menjaga haswi dengan ditutup tadi. Wal asab membalut. Wal yang kelima muala bainal istinja watahafud, tahafud. Jadi muala setelah istinja langsung tahafud. Yang keenam, baina tahafud wal wudu. Setelah pembalut semua dipakai langsung wudu. Yang ketujuh, baina af'alil wudu ba'diyah ma'abad. Muala antara af'al wudu tadi, yang terakhir ke delapan wa bainal wudu wa bainas sholah. Nah, namun di sini ada pembahasan tambahan untuk orang yang apa namanya daimul hadas, wuduknya itu likuli fardin walau kan amanduron. Wuduknya itu setiap sholat fardu harus wudhu. Walaupun wudhunya masih ada. Walau karena manduron, walaupun itu dinadari. Sholat sunnah yang dinadari. Begitu juga dalam tayamum. Berbeda kalau ahnaf. Kalau madhab Imam Hanafi, semenjak tidak batal, terserah sholat fardu sebanyak-banyaknya, sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Kalau ahnaf. Kalau ahnaf itu, nggak salah, eh, likuli waktu sholat. Bukan likuli faridah, tapi likuli, likuli waktu, sholat. Jadi wuduknya dari itu misalnya kalau jamak takdim. Ya, kalau Imam Syafi'i wuduk dua kali. Untuk dohor wuduk, untuk asar wuduk ini bagi daimul hadas. Ya, bagi orang yang daimul hadas dari sulbur nganyang anyangan atau istihadah, bukan istihadah. Kalau untuk Imam Abu Hanifa, setiap waktu kalau masuk waktu asar, kalau ke jamak takdim cukup karena dalam satu waktu itu. Kalau masuk waktu asar, eh, itu mau sholat lagi, untuk sholat fardu lagi baru, dikuli waktu sholat. Tadi yang kedua soalnya minyak. Kalau ada minyaknya sebenarnya itu masuk dalam bab surutul wudhu, syarat-syarat wudhu. Nah, di sini ditafsir oleh ulama. Kalau misalnya dihin itu jamit, seperti krim yang jamit itu, itu baru harus dihilangkan sebelum wudhu. Bihilafil ma'i' Kalau yang ma yang cair kaz falayadur li'annahu la yamna usulal ilal udwi wa illam yathbut alaih. Kalau yang minyak yang cair tidak perlu dibersihkan, layadur katanya ulama di sini. La yamna usulal ma. Tahu jamid enggak? Tahu ya? Jamid itu yang <coughs> yang apa itu? Yang padat. Nah, itu bisa mencegah masuknya air itu. Apa? Mungkin kalau pertama basuhan pertama itu mutakhir, setelah itu enggak. Di sini dianggap tidak apa tidak iya, dihukumi bukan mukhalid itu mujawir bukan mukhalid mujawir mujawir mah mujawir jadi air sama minyak bisa satu mujawir kan itu karena itu kalau dibasuh air eh, tangan yang kena minyak ini misalnya dibasuh pasti mi, airnya ada di bawah tidak mungkin ada di atasnya minyak. Walaupun setelah jatuhnya air minyaknya lagi jatuh ke kulit gitu loh. Karena itu sama ulama menyatakan tidak ada masalah itu kalau itu maik kalau itu apa jenis minyaknya <coughs> jadi itu cair nggak ada masalah. Karena yang mujawir itu kan mukhalid itu. Hmm, ada yang lain? pakai mic. Ini, ini masuk radio sebabnya. Yang terkena aja mic yang usah diambil. Ada orang keluar masjid, cuma langsung masuk rumahnya. Jadi dari masjid langsung masuk rumah. Ini apa mendahulukan yang kiri atau tetap kanan? <laughs> ya, langsung masuk, nyambung. Ya, ya, nyambung, rumahnya dekat masjid, jadi langsung. Gitu kan kesunan keluar masjid kaki kiri tapi kalau ya. ibaro tidak ada kalau ya. melihat hormat tahu kemuliaannya ya masjid enggak, lebih enggak, enggak. itu pernah dibahas itu ada di di majelisnya Habib Rugatir itu bagaimana kalau sekarang masuk keluar daripada masjid pakai sandal lah ini sandal kan mendahulukan kanan sebetulnya tapi keluar dari masjid mendahulukan kiri kiri kif ini ya jangan dipakai sandalnya Nah, diinjek jadi apa, mendahulukan yang kiri diinjek sandalnya, kemudian setelah itu masuk ke dengan yang kanan gitu. Mungkin bisa ini mina, mina, minal ashraf ila madunahu atau syarif ila madunahu fi syaraf. Tadi di sini pembahasan di apa namanya Ibn Qasim Al-Bahja, idza kana min dani kalau dari yang dani ilal majhul itu tetap takdimulium. Nah, di sini kan minat ilada, il, iladani kepada yang setelahnya kan? Ila madunahu. Tadi ada Ibn Qasim dalam bahja. Hmm. Atau bainal apa? Bagian. Dalam rumah antar ruangan, dari ruangan ke ruangan. <coughs> itu adun terserah. Kalau dari, dari dalam rumah dari ruangan ke ruangan itu bebas. Karena khuruj min makan dakhal ila makan akhor Khuruj yutlab yasar, duhulnya yutlab yamin. Jadi bebas terserah mau yang mana. Maksudnya inti ini keluar dari kamar gitu? Enggak, bukan ini ruangan kan? roha terus di sini ada kamar. Jadi keluar dari dari ruangan roha langsung masuk kamar, enggak lewat lorong. Nyambung ya? Nyambung. Maksudnya Antar ruangan, ruangan yang nyambung. Dua ruangan yang nyambung. Masa masa ada ada peraturan begitu kalau dar mungkin bisa ya lain dalam rumah ini saya bilang dalam rumah dar karena syarafnya sama hmm. tapi kalau masjid sama rumah kan syarafnya beda iya iya iya